curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> curanmor, curahan perasaan dan humor balik maning ge ya. Anak <laughs> cerita melong banget ya Kang Yu. <laughs> Pokoknya ngarep batu kayak sama bayam melong ceritanya nyong lah. Nah ini ya, ya cerita net tentang anu apa ya? Kampanye ini ya, kampanye ini cerita net nang salah satu kabupaten ada pengarang nganakna pilkada. Nah, <laughs> Lo anu lagi kampanye otomatis butuh sing jenengane masak butuh sing jenengane pendukung terbanyak. Nggih ngomong nggih? <laughs> Lagi iki satu trik. Nah ya, satu trik yang diambil oleh salah satu calon bupati untuk meraih pendukung terbanyak. Calon bupati ini mengadakan kontes. Kontes akeh-akehan anak. siapa sing anaknya paling akeh, gue entuk duit atusan juta. <laughs> Ayo jajal anaknya sama sih paling akeh. Ayo tiliki bae. Laring acara curan mor, curahan perasaan dan humor. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera untuk semuanya saja yang hadir di Stadion Cilacap. <laughs> Wah luar biasa ya Yasin sinteko akeh banget naring stadion. kursinya orang ana sing kopong, kabeh isi kabeh. <laughs> Kajian-kajiannya anak bolong aku sebuan bong ya kajian-kajiannya ya dia tengah ya. <laughs> Nah, kedatangan saya ke sini orang dia, gue ya, siji dan jane masih tenyukur kampanye. Tapi mau ngono jaremonge urung maksane, ae ya. Dadi nyong kaya sing wis-wis, Etek-etek gawe acara. <laughs> Winginane nyong etek-etek gawe acara peresmian masjid. <laughs> Jane sih, anu masih be utamane nyong ku anu arep kampanye. Aja bae lah. <laughs> Winginane nanding nyong gawe acara undang artis. Etek-etek eh iki janjane sing masih nyong anu kepengin kampanye. Tapi wong nang KPU anu urung oke, urung cakae, dadi nyong ya. Etok-etok yang nganggo judul konser artis. <laughs> Terus bulan wingi ya, nyong ya wis ngedakna lomba 17-an. <laughs> Jajane ta bulan Agustus wis suwe, tapi hanya tak anak nak bae ya. Ngono maksudnya menkon masyarakat yang berkumpul, ngono ya sekalian ngomong kampanye maning. <laughs> Kowe sing jane calon bupati paling hebat ya paling nyong Kang. Kowe jangan paling nyong yo, jangan temenan kowe, temenan kowe orang lebos. <laughs> Wong calon-calon bupati liyane lebas, lebas. <laughs> Ora ana apa-apane iki ya. nyong jadi paling jago ke. Nyong ya kadane dulur kadane ne. Sing jenenge duit nyong ya, duitnya barang tuh putih tangan nyong aku bari ngeduk nang buritan. <laughs> aku ora jan megogong pisan iki dadi dijamin yen kowe anggap dadi bupati ya anti korupsi ora butuh duit nyong Bung tari bahasane ana wong arek kedur segara, nanya bisa tertunggu kan? Ora sombong. Segara stadion, anak kudu bisa kembangan, anak kudu tertunggu nanya, jangan khawatir. <laughs> Gunung Slamet tak mandi. Gunung Samet batu raden anggota didot banyak penan <laughs> bupati suki ye calon bupati suki calon bupati sing aduh jan wis lebes luas pokoke lah <laughs> oke kampanye ini wis rampung sekarang kita menuju ke acara intine kenyong dina iki uh, bisa hadir nang tengah-tengah panjenengan sedoyo ke orang Nadia mau mengadakan kontes festival akeh akehan anak nah, <laughs> siapa sing anak paling nah, akeh sapa sing anake paring blara-blara, sapa sing anake panding, panding banyak, kowe konange tekne ya dia, nang tekne ya dia njaluk apa betek tutirane ya. Tapi syaratnya kudu kowe, syaratnya ya siji nika anake akeh, sing keloro anak-anakane nika kowe kudu ndukung nyong, kudu milih nyong pas nang ngaring pilkada esuk. <laughs> Oke, oke, oke, oke, oke. Oke, panitiane jarene wis mempersiap siapkan peserta festival akeh-akehan anak. <laughs> ya panitia wis nyekna, nyong dari segi kepengen kena, iki sing paling akeh arake ge. <laughs> Oke langsung begini lah ya Peserta sing pertama Kita sambut saudara-saudara Inilah dia peserta dengan nomor urut Satu Atas nama Karto Hahaha <laughs> kenging, anak pira, anak Erika, anak Erika pira ya sal, kon ngadeg kabeh. Kon ngadeg kene mejo, kowe pada baris, pada baris, pada baris, pada baris. Oke. Siji, loro, telu, pap, sebelas. <laughs> anaknya kartu tuying sebelas. Apakah ada yang bisa menyaingi anaknya kartu tuying banyaknya? <laughs> Kita panggil kontestan yang kedua. Inilah dia dengan nomor urut dua berasal dari Kabupaten Kita sambut kakek Waridan. <laughs> Ayo Aduh, <laughs> anaknya kon maju kabeh kon waridan, kon maju kafe kon maju kabeh. Kon baris, kon pada baris tengah tunge nang nyong pira. Anaknya kaki waridan, wah kayak ge ya, lumayan cici siji, loro, telu, papat, enam. Sing bedak oh anaknya bodoh kono. Waduh kayak kakek warisan luar biasa kayak jak. Udah gawe anak kaya lagi dan wae kayak Oh, warisan. sangat sang perusangan si kurang songolas maning pak warisan. Mau jadi pas kena digondeng gawe kabeh anaknya. Oh ala kaki warisan, kaki warisan. Berarti kakek ketutusin kalah ya kayak anaknya kaki warisan soalnya lebih kaya bodoh kono. Oke. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 3. Kita sambut pakai karton, <laughs> Wah, kayak pakai karton nom ngadu nusakan dia ya. <laughs> Ayo kaki Kartanom dan anak-anaknya silakan maju ke atas panggung. Albiantum si anak kepira ika. <laughs> Ayo terkaitungin anjong. Waduh kita kaki Kartanon bunga tas janda esinom eh, ke umurnya kurang lebih ya kajen-kajene sekitar seketat. Tapi anaknya sepira ke. Ici, sorot, enduk, papat, lima, bolong bolong siji. <laughs> Kaki siji, karo kaki warisan. <laughs> berarti kaki warisan. balik kakek kakak orang sudah edit hadiah kakek waridan anaknya lebih akeh kakek kartanom <laughs> Oke, kita sambut peserta berikutnya dengan nomor undi 4. Kakek Nur Sajin. Maju kakek Nur Sajin. Tepuk tangan yang ramai. <laughs> ayo anak-anaknya kan pada maco wakil nur sajen waduh jahat waduh si sarungan bekakin nur sajin aduh lagi tanggungan mau apa dadak apa anaknya apa apa saja waduh kasus kasus kaki nur sajen jahat anaknya pindah kaki nur sajen ini maco enak ketungin aja sih, kun berbaris ora telu papat lima sudah itu puluh loro bolong puluh papat bolong puluh bodoh sama puluh lima oh satu sekolah satu sekolah <laughs> 140 dasa. Loh, kita ini tua banget anaknya ya, anaknya ke. menurut saya ini tua temen dia sini sike, kajongnya jadi penjahat. Oke, bingungnya, bingungnya oh, ah, lagi matang, Oh, kalau sini nak jeruk tengah, berarti 115. Paha-paha. <laughs> Waduh, kurang ajar banget ya, ini ke. dia. Lagi matang, kawan ini. Wala saru saru banget yakin, tapi oke okay lah. <laughs> Berarti kaki kartanom lewat. Sing menang sementara adalah kaki Nur Sajin, anaknya satu 115 karo sing nang jero ketengan. <laughs> Waduh luar biasa, luar biasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu sudah jelas hadirin yang terhormat, pemenang juara kontes ake-akean anak, ake-akean bocah dimenangkan oleh Kaki Nur Sayin dari Paketingan Sampang. <laughs> minggir, minggir, aku apriwat, minggir, minggir, minggir. Permisi, Pak calon bupati, permisi. Duh, duh, duh, Siapa gue, siapa gue, jangan lakukan gue, bong siapa gue. Aduh, aduh, aduh, aduh. Nyun sewo, Pak Bupati, nyong orang terima ngan sih dadi juara kakek Nur saya. Orang terima gue yang anaknya paling akeh kan semacam-macam kok siapa gue. Jangan nyong kaki jebeng, apa? Jangan nyong kaki jebeng. Alamat e nyong nang Bumilir, kak. Perkenalkan gak Nyong orang terima nggar kaki Nur saya, dadi juara anak-anak sing luwih akeh daripada kaki Nur Sayin. Kowe dadi calon bupati ada pecicilan kowe, ada macam-macam kowe, ada sekar pada kowe. Kalau kowe panjang calon kowe ya, kowe udah di bupati bar licik kae kowe. Apa meneh kowe harus maju maring kana pendopo kabupaten masa ora lari rika. Kurang ajar rika ya. Aku nglemboni masyarakat rika ya. Ada licik rika karo kowe. Licik kowe Kaki Nur Sayin ini jelas-jelas anaknya paling akeh 115 Kowe arep ngelancang, kowe ngelawan, kowe nentang calonnya mlebu Nusa Kambangan kowe. Nyun sewu Pak Calon Bupati, aja baur-baur nang kene. Hah? Arep ngomong mudhun, aja nang podium baik. Nyong duwe anak pirang-pirang sing insya Allah bisa nandingi jumlah anake kaki Nur Sajin. Buktine di buktine aja gara-gara kowe. Oh, baik gue carane ya. Kowe kenalkan ke kaki jebeng. Sapa? Kaki jebeng alamatnya nang aring Gumilir. Oke, saya akan panggil anak-anak Enyong. Anak-anakku, ngadek apa? Ngadek. Hah? Anak kayak kafe apa? Kita dalam kerja kafe. Oh, kasus, kasus. Tengane wong sinan jero stadion ki anak kerja kafe ya. Oh, alah. <laughs> Gue kanan kanannya bodoh iki arep mentret mentret buta ya. Ayo akeh temu nana kasus stadion ngacung kabeh. Ana burung atus sewu iki kayan-kayan iki dah. Ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.